Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap syarah Al-Haiyah li Abi Bakar bin Abi Dawud rahimahullah. Perhatikan baik-baik barakallahu fikum. Al-Imam Abu Dawud siapa namanya? Antum? Imam Abu Dawud siapa namanya? Eh, barakallahu fikum. Antum ah? Ewa? Sulaiman Ash'af Susah ya, enggak masalah. Sulaiman Ibnu Ash'af As-Sistani rahimahullah taala. Al-Imam Abu Bakar siapa namanya? Abdullah. Allah Asy-Syaikh Shalal Fauzan hafizallahu taala masih menjelaskan seputar apa kemarin? Seputar nuzul. Turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Yang turun itu sebenarnya siapa? Malaikatnya atau benar-benar Allah Subhanahu wa taala atau utusannya atau apanya? Eh? Apanya? Allah Subhanahu wa taala. Turun ke langit dunia kapan turunnya? Sepertiga malam terakhir. Tiga jaminan jangan terlupakan. Tiga jaminan jangan terlupakan. Kita lihat di sini. Falaisal muradu yang zilu amruh. Bukan yang diinginkan adalah turun perintahnya. Walaisal murad yang zilu malakun minal malaika, Bukan pula yang diinginkan turun malaikatnya li'anal amra wal malak dikarenakan yang namanya perintah ataupun nama malaikat la yaqulan hadil maqalat mereka tidak mengatakan ucapan-ucapan ini allati ja'at fil hadis yang datang dalam hadis coba bayangkan layak enggak kira-kira kalau malaikatnya mengatakan barang siapa berdoa aku kabulkan barang siapa minta aku beri barang siapa minta ampun aku ampuni layak enggak kira-kira enggak layak berarti benar-benar yang turun itu siapa yang turun siapa Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak ya? Benar-benar yang turun Allah Subhanahu wa taala. Apa mana turun? Turunnya hakiki yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Hmm? Wallahu a'lam. Naam. Kita lihat berikutnya. Wa nadharan li dawrani syamsi haula al dan juga melihat perputaran matahari terhadap bumi. Qalu mereka mengatakan, "Kaifa zilu?" Yang yanzil? Bagaimana Allah Ta'ala turun? Walailu lailu yahtanifu bi aqtar. Padahal malam itu kan berbeda-beda sesuai dengan perbedaan negeri dan juga negara katanya. Kok bisa turun? Berarti nanti kalau turun naik turun, naik turun, naik turun kata mereka. Ini pemikiran falsafah. Hati-hati. Pemikiran yang sangat berbahaya sekali. Nah, kata ini ini syubhat ini ya. Bagaimana Allah Ta'ala turun? Padahal malam itu kan beda-beda. Sekarang antum kita sekarang di sini malam. Mungkin Saudi sana bisa dikatakan nah barakallahu fikum belum malam, paham ya? Atau di negara yang lain misalkan belum malam. Berarti nanti kalau eh, Allah Taala turun sepertiga malam di sini, pindah ke sana lagi, pindah ke sana. Ini pemikiran yang rusak. Pemikiran yang batil. Sumbernya dari apa tadi? Al-falasifah, ahlul kalam, ahlul mantik. Yang mana ilmu kalam, ilmu yang sangat ber, berbahaya. Bagaimana ilmu tersebut? La yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan ilmu yang tidak bisa Naam, la yashfi 'alilan ilmu yang tidak bisa menyembuhkan orang yang sakit, la yarwi ghalilan tidak pula menghilangkan hausnya orang yang haus. Yang haus semakin haus, yang sakit semakin semakin sakit, semakin parah. Hati-hati ilmu kalam, jangan sekali-kali mempelajari ilmu kalam. Walaupun antum kuliah misalkan jurusan filsafat, hati-hati. Allah musta'an, hati-hati. Karena seringnya kalau orang itu kalau enggak dikasih taufik, dia terus menekuni pembahasan masalah filsafat ahlul kalam, kepala itu pusing. Sehingga apa? Akhirnya enggak sholat lagi, enggak puasa, enggak mau membayar zakat, berdiam diri di rumah, bertapa sebulan penuh keluar keluar apa? Imam Mahdi, Allahu musta'an. Banyak kejadian-kejadian yang sangat apa? tidak diperkenankan gara-gara apa? mempelajari ilmu filsafat tadi. Allahu musta'an. Naam. Kita lihat di sini. Kata beliau, "Fasyamsu taduru haulal ardh" maka matahari berputar dan mengelilingi bumi katanya. Wa yakunu nisful ard fi naharin wa nisfuhu al-akhir fil lail. Bisa jadi setengah bumi itu berada di siang hari dan setengah yang lainnya berada di malam hari. Terus bagaimana kalau seperti ini katanya? Ini kata orang-orang filsafat tadi itu. Terus bagaimana ini? Allah Ta'ala bagaimana? Katanya turun seperti malam terakhir. Padahal seperti malam terakhir itu kan masing-masing negara berbeda gitu loh. Ini nggak perlu kita bahas. Kita yakini Allah Ta'ala mampu Zat yang maha mampu terhadap segala sesuatu. Dan ini enggak pernah ditanyakan oleh para sahabat. Abu Bakar Siddiq eh, radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, pernah enggak dinukilkan ya Rasulullah? Bagaimana ini Rasulullah turunnya? Kalau seperti malam terakhir itu kan beda-beda. Ada yang nanya gitu? Enggak pernah. Pertanyaan yang enggak pen pernah diajukan di zaman para sahabat, kok orang-orang belakangan sok tahu? Berbahaya enggak? Berbahaya enggak? Berbahaya. Hati-hati. Nah, barakallahu fikum karena Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman dalam Al-Qur'an Karim, wala takfu" Naam, wala takfu ma laysa laka bihi ilmun, ma laysa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ditanya semua nanti itu. Paham ya? Nah, jangan mengikuti perkara-perkara yang ada ilmunya. Kita lihat bagaimana perkembangan yang sangat jahat ini. Allah musta'an. Fayakunu yakunu 'indaha wa 'indal akhirin lail wal anqas. Berarti di tempat kita siang, di tempat yang lain malam atau sebaliknya. Naqul kita katakan hadza la nadkhul fi. Yang seperti ini kita enggak ikut campur, jangan ikut campur. Siapa sih yang turun ke langit dunia Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang mengkabarkan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam? Jangan ikut campur. Paham ya? Yakini sami'na wa ta'na. Selesai urusan. Allahumma musta'an li'anna hadza min amrillah karena ini termasuk perkara Allah Subhanahu wa taala ketetapan Allah Subhanahu wa taala falladzi sakhara al-lail wan nahar maka zat yang menundukkan malam dan siang wa ja'alahuma yata'aqaban dan menjadikan malam dan siang marakallahu fikum silih berganti pernah tabrakan atau enggak enggak pernah begitu datang datang siang hilang malam begitu datang malam hilang siang enggak pernah tabrakan atau saksikan saja bagaimana Nah barakallahu fikum kesesuaian, kecocokan yang sangat rapi. Huwaladhi akhbar. Dialah zat yang mengkabarkan annahu yanzilu subhanahu wa ta'ala bawasannya turun Allah Subhanahu wa taala. Fa nahnu nusbitan nuzul. Maka kita menetapkan turunnya Allah Subhanahu wa taala wala nata'arradu lil kaifiyah. Enggak boleh kita apa? memperbincangkan tentang kaifiyah. Bagaimana sih turunnya? Bagaimana turunnya? Itu enggak diperkenankan. Yang wajib bagi kita apa? Mengimani dan meyakini Allah turun ke langit dunia sesuai dengan yang layak bagi keagungan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana turunnya? Wallahu alam. Naam. Wala naqul kaifa yanzil wa thulutsal lail yahtalifu bi ikhtilafil aqalim. Allah musta'an. Jangan kita mengatakan bagaimana turun padahal sepertiga malam terakhir itu kan beda-beda. Sesuai dengan perbedaan iklim katanya. Allah musta'an, perbedaan waktu katanya bal naqul bahkan kita katakan hadza idza kana nuzulal makhluk ini kalau yang turun makhluk kalau yang turun makhluk benar nah barakallahu fikum itu enggak mungkin makhluk bisa turun dalam se nah barakallahu fikum dalam sekejap gitu kemudian apa mewakili semua waktu enggak bisa itu kalau makhluk paham ya bedakan amma nuzulul khaliq adapun turunnya Allah Subhanahu wa taala sang pencipta fahuwa yanzilu kaifa yasha subhanahu wa ta'ala maka dia Allah subhanahu wa ta'ala turun